Quan Aybu dosa gede Naon dosa gede tukang ngusep <laughs> lo lingan dosa ngaraing-rawing bibir batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahilladzi la yadurru ma syai'un bil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah habibuhu wa khaliluhu Imamul Anbiya'i wal Mursalin Al Imamul Kamil Bid dunya wa Al hadi ila syiratim mustaqim Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin abtahirin tahirin amma ba'd ini sebenar biar geser tukang mau bisa mencair ya. para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, abuya, aang, aceng, Ustad, yang dimuliakan Allah Syuhibul khusus kanggo anu ngagaduhan alpukah beserta setap Venetia yaitu Kiai Haji Nuruddin Urang doakan ku salarea mudah-mudahan mantenak dibarokahkan ilmuna amin dibarokahkan keluargana amin yang lebih penting para hadirin mudah-mudahan Anjena dijadikan salah seorang manusia yang bisa memimpin umatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal para aparatur pemerintah min hadal wilayah ilal a'lal wilayah yang mana bu alhamdulillah pak mudah-mudahan kahayang aparatur pemerintahan yang ada di negara Republik Indonesia ini dijadikan aparatur pemerintah yang program-program kepemerintahannya sesuai dengan ajaran Allah yang diwahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin insyaallah. Genah jika nanya. Protokol alias MC bin pembawa acara eta eh, teh Pak garis miring Master of Ceremonial yang mana Alhamdulillah perantosnya dia ke waktu Kasim Kuring kanggo menyampaikan sepatah dua patah kata nuaya patula patali pakuat pakait pacungrat pacangret pacuntal pacantel pasumbang pasambung jeng iya acara mudah-mudahan acara pada malam hari ini dijadikan suatu amal kebaikan yang diterima oleh Allah Azza wa Zalla. Amin ya robbal Bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki ayah tuh aki-akinya loba tuh <laughs> aki-aki nini nininya parawan bujang randa duda teka kantun kepada pemuda sinarang pemudina, tetinggal lentuh seer kanggo murang kali mudah-mudahan kita bukan hanya bisa berkumpul di alam dunianya saja tapi nanti kita bisa berkumpul di yaumil qiyamah di bawah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah jengna para hadirin rahmat kawilujengan solawat beserta salam mugia tercurah terlimpah tos bahasa Indonesia mah habis mugia tercurah terlimpah torojol bahasa Sunda mugia sing dikecerkan dikucurken dikocorken digubrakan digejretkan dilungsurkan kanggo sahabu kanggo ibu sanes tegese kanggo junjunan urang anu colangna salam marcapada yang menjadikan rahmatan lil alamin pendobrak kebatilan penegak keadilan yang membentengi dinding-dinding celah keimanan yang mengibarkan bendera keislaman bu bu sekaligus beliau Bu menjadi pahlawan revolusi Islam yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah jenadai para hadirin puji sinarang syukur yang takkan pernah luntur walaupun diguyur ku gunung kap bener bu kajenting di gunung diguyur ku gunung kapur ya wah hujan seutik kayaknya pak nggak aruhan majelis tiapanya duka di dia mingguana dinten naon ibu-ibu ya ah dinten kemis dinten kemis walaupun diguyur ku gunung kapur dinten kemis badai dong walaupun diguyur ku gunung kap benar bu kajenting gedung kapur kurang bakal dong kapunya benar bu awas lamun girimis etik ustad absen ibu-ibu nu datang nak tinggal di ke mingguan poe kemis ngurangan hente bu pak puji dan syukur yang tak akan pernah luntur walaupun diguyur dengan gunung kapur mari kita panjatkan kepada zat yang bersifat gopur puja yang mulia yang tidak akan bisa diuraikan dengan kata-kata walaupun sambil berlinang dengan air mata tapi Pak kita jangan putus asa mari kita panjatkan kepada yang maha kuasa Allah azza wazalla niti wanci nu mustari nincak kana mangsa nulugina takdir tetiasa dipungkir godar tetiasa disinglar saluyu nurup cupu bunya buktos nyata sanes beja kiwari urang sadayana tiasa patepung laung paamprok jonghok bertatap muka bersua pandang serta berpikiran di hablah mubarokah ini di tempat yang penuh dengan cucuran rahmat Allah di tempat yang penuh dengan lautan makfirah Allah Sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dijadikan suatu amal kebaikan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya robbal Kengeng Pak, eh, terus keding Pak. Muter ya teh Pak di Cianjur muter ke mana ke Surade di Surade ke Manggarai di Manggarai ke Purwakarta enjing ke Cianjur deh, aduh geus bobo ini Hadirin, sebelumnya saya pernah membaca satu buah artikel. Artikel tersebut dibawakan oleh Syed Ahmad Al-Aidid. Di mana, Bu? Di negara Ethiopia. Negara Etop, daerah mana Ethiopia bu? Duka, <laughs> ada ngewe Ethiopia-nya. Ta artikel ya teh sebuah pituah nasehat, nasehat kanggo saha ti sepuh kanggo kako. Wah, piraku sepuh kanggo kakolot, wah eta kereng bener. qeppuh kanggo kamurangka murangkali mana anu kasebut na murangkali orang mana oeknya saha oek ngarana kajjenting umur na salah 80 salapan tahun kau mati lupoek acanndaek datang ke maji Taklimjanndaek datang karena riungan riungan anu tempat nubarokah kajtingbauutaneluk itu ngaranak budak keeh aya we kolot urang masih di daerah urang masing-masing ya kolot nu karar itu Masya Allah nyata ieu teh pituah pituah disepuh kanggo ka murangka murang kali hoyong terang Bu bahasana eta dibere judul artikel ieu dibere judul hoyong terang judul nabu judul nate nyaeta orner shibamamah gorpeta gorkir gorgujurino Kaharti tuh Bu? Arwa dewek kelir itu. Eh Itu kampung naon Pak? Ah? Tam tambakan. Ta, tapi lamun ke orang tambakan diganti bahasana jadi bahasa Sunda kurang lebih kira nasihat nate pituah nate nya kasep gelis lamun hayang ngakel kudek ngakal mun hoyong nyocol kudek nyicil mun hoyong ngagodok kudek ngagadak mun dek ngagadak kudek ngagidik mun hoyong ganteng buku digunting jika Habib Salim bener te mun hayang boga budak kudek ren rene lamun dek rene kudek ka kawin ulah kawin te rene q A nyala ke doana Ustadz Nuruddin di kampung tambahkan Kdek di nyala ke doana Habib Salim taihmatjin ianjur pernah simkuring ngaji diji kampung Bu danguukan ya Bu karanama anu hajat Walmah ngawinken ngawinken parawan jengbujang ngaharewos Kasimkuring anubuka hajat teh bip bip doakan ya bib panganten anyar teh buru-buru boga budak cek sim kuring amin tekung sinilah pak protokol alias MC manggil ka sim kuring maka sim kuring ngagorowok ka mustami cek sim kuring hei hadirin orang doakan ya panganten anyar teh buru-buru boga budak etama ragem kabeh ngajawab amin tekung sinilah nu hajat datang dai kaci anjur Alhamdulillah Habib doa Habib teh diijabah kom Habibti Al-hikmat tucinin materih pisiijaba He amang emang aya naon gituang har Ari Habib panganten anyar tebib anku Habib didoakan salah satu wamah satu nga juru ce Allah tong araya di kampung orang masing-masing anuk radionya sing ditibinya Babalah hina ka kiri 40 imah ka kanan 40 imah ka kidul 40 imah ka kaler 40 imah mung urang kabarus orang doakan baldah orang kampung orang masing-masing di mana orang tinggal sing bersih tina salah hiji maksiat anu eta jeung maksiat anu lainna amin tah ayeuna para hadirin jauh-jauh simkuring diundang ti Cianjur ka Subang Subang eta nya mawa naon mawa oleh-oleh oleh-oleh naon iya weh orang daguken nyabib orang ngobrolnya ya para hadirin langsung saja alias to the point Ainu lewat naon tagandeng para hadirin langsung saja kita sebagai manusia sebagai manusia Kita sebagai manusia hidup di alam dunia, hirup di alam dun, tanpa terkecuali kabehanana, rek awewe, rek lalaki, rek parawan, rek bujang, rek randa, rek duda, rek tukang tanina, rek tukang dagangna, rek aparatur pemerintahna, rek sipilna, rek militerna, kabeh lah anu ngarana tukang, anu ngarana jelema hirup di alam dunia, kahayangna nganduk kahayangna nangan dua nyeta hayang bagja di dunia sinarang di akhir pangpangna orang hayang bagja hirup di alam dunia embung balangsak bener saha anu hayang balangsak ngacung gadinya pangpangna orang hayang hirup bagja di alam dunia embung balangsak tah Habib Salim tici anjur ka dieu kasubang mawa solusi mawa jalan kumaha carana supaya orang hayang bagya hirup di alam dunia orang sing loba dulur orang sing loba kawawuhan orang sing loba kenalan wa insyaallah lamun orang nges loba dulur di mana-mana orang mual balangsak hirup di alam dun contoh letik bu contoh letik sim guring diundang ngaji di Cianjur kadieu Apa apaan gara-gara wilayah jadi ayah nu kenal ke Habib ayah nu wawuh ke Habib bener tuh lamun awono kenal lamun awono kehabiban mual mungkin bisa ngundang Habib neres kalaman kusim kuring kapungkur bu waktu ngepasantren di Sukaraja di Sukabumi kampung Inggris namina tah iya alhamdulillah nak loba seueur bebaturan loba seueur dulur punya pas keluar jam 7 maksad arek reboan ka mana ka Warudoyong beteng kukurukan lapar biasa santri bahnya Arire kalah kenca ayah tukang bubur Harrepun Kecamatan teh diatangan kusimkuring Mang bubur serrekok saabaha sebaring ngangan T 5000 dan duit ditingali diesangan ukur 50005000 <clears throat> ce lamun dibelken bubur kabehwudutwujang angkot ditawar kuring Mang menang te bubur 2000 mangga mangga etama Bu bubur 2000 perak dipanyukan saringkok pinuh daging nage maro atau simkuring nggak hulang iya 2000 apa puluh ribu ya tong-tong salah denge ya tukang bubur bener daging nah oke maro ditaros pak punten mang kuringpan tukang buburngs ayat cek tukang bubur beentahcap para habek bubur sarekok daging na saparo dibeen ledis alias beres bubur be konsewen habib nyokot duit 2000tahhm mang 2000 tukang bubur meott ih Habib mahnya raken kanu wawuh kudu mayar nah nah nah nah rezeki jerhati hati ya eh mang amang teh wawuh ke Habib apaan Habib teh kungsi ngaos di kampung amang sekali waktu ayah nu nikahkeun cenah oh gitu jadi amang teh kenal ke Habib waktu Habib manggung bener Bib eh mang ngomong-ngomong kumaha ieu urusan ieu bubur naon cek tukang bubur kanggo Habib mah gratis apaan gara-gara kenal bubur seringkok gerat alhamdulillah dihereyan elma tukang bubur kusim guring bu dasar sim kuring tukang herenya mang ya teh bener bubur teh gratis bener bib piraku nggak bohong kanggo ka Habib eh sanes gitu mang lamun bener-bener iya bubur gratis kanggo Habib iya beteng lapar kene cek sim kuring teh saringkok deh weh eta dasar pinter tukang bubur bu ce bubur manggabib bubur sharinging kok gratis ngangka beneran SIMkuring pada nyepitan wayana Habib ngaos di rompok simkuring amplopbur <laughs> Allah hmm, buburi pakai mayar ngaji Allaheta urang sepintas kilas masalah nak naon urang loba dulur urang lobat kenalan orang loba Ikhwan di mana Wah Insya Allah mual balangsak karasaku Habibnya mual balangsak orang hirup di alam dunia. Tah, Ayeuna teh meren gemak Maulid junjunan alam semesta daya Dewi nyata Nabi Anu Anupangyong colanga salam marca pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi nambah cair an Pak <laughs> Bu simkuring mukaan banyak sajarah-srah kangngjeng terus di mimiti lahir dugi Ka akhir dibukaan dibukaan dibukaan ayayakwe terbekal kanggo nerke kamustami tapi mak aneh bin ajaib aneh bin ajaib na ku maha nah peristiwa anu dialamiku kangjengia aneh bin ajaib na bulanwa tanggal nawa tiga buah peristiwa anu sarwa tangga naku Habib dicanat orang babaarkan di dia mudah-mudahan aya manfaatna amin orang candak hikmahna welah soalnya lamun ngababarkan tilu peristiwa yuk mau cukup waktu naknya orang cokot hikmahna apa ketiga buah peristiwa tersebut itu ya Habib yang pertama bu pada tanggal 12 bulan Robiul Awal poe Senin Nabi urang la Nabi urang la ulangi pada tanggal 12 bulan Robiul Awal poe Senin Nabi urang la pada tanggal 12 bulan Robiul Awal poe Senin nabi urang wap nabi urang wap tanggal sabar ha nabi urang wafat tanggal bulan naon Robiul awal poe naon pada tanggal 12 bulan Robiul awal poe senen Nabi Urang lahir pada tanggal 12 bulan Robiul Awal poe Senin juga Nabi orang wap lahir wafat tanggal bulan dan harinya sama orang dia ayawan kelas Nabi ya Wah, orang dia mah orang dia mah kadang-kadang lahir narbo paehna ahad pun kadang-kadang matinya bukan habis ngaji lain tas salat tas main kartu kartu naon tah anu jendil jendil berem ayah hiji dua tilu tilu tilu genep genep naon tah kartu naon kartu gaple Allah kartu gaple jenak ge Bu urang buka seetiknya jelema orang Islam anu soknya pengen kartu gaple dosa gede teh Bu dosa gede kumaha ayeuna main lewatan main lewatan biasa nusuk di pos ronda dan ya sambil iseng lewat seribu seribu seribu dosa gede naon dosa detik orang tenekatkan karena dosa na lamun judina gede mah orang Islam mikirkan yang menurut aduh kita duit haram geningan iya lamun duit mana untung atas main lewatan teh ngan 2000 perak nekatkan karena dosa dosana bener tuh jadi dosa gede tah maka sim kuring punten pang bodoh-bodoh najallma orang ya pang bodoh-bodoh kita orang Islam anu osoknya pengan kartu gaple nah bodohku mah Habib sok tanyakan ka tukang gaple hari genap ujang genap jumlahnya sabaraha 12 nah hari paeh jadi 50 di mana tilu puluh dalapan deui bawa komputerna ka dieu 12 paeh jadi 50 bener teu ya lamun ayah tetangga orang kabekina main gapleh we main gaplehnya awas lamun maut ulah disolatkan ulah disolatkan kita solat sorangan we kadinya ulah dipangajikan deh simkuring sah umur-urmurrup hadisning Quran naon hiji hadis Izma ulama nonon segero pakai anun rangkeun lamun ayah orang Islam kabekina main gapleh lamun maut ku dipangjisin dipang Allah keter bacakan surat alqobplawe Alpa balak hijji balak 2 balak tilu balak opat balak 5 balak genep lamunmpae ka Mbak ayanya ho ngapedgen orang Islam anu osok salat anu sook main gapleh kabe teh gampangped tidak naon le panjang le tinggal orang Islam panjang lengena orang Islam anu osok salat panjang leungeunna sarua da takbirna oke okay, bareng Allahu akbar jadi panjang leungeunna sarua tapi lamun orang Islam kabekina main gapleh wae sok urang ukur leungeunna ka dieu pasti leuwih 5 cm mana tukang main gapleh naik ka luhur pasti lebih 5 cm urut naon urut gak bantingkan kartu dah gak bantingkan kartu kudu sok coba tukang ngusep tadi orang rawikan bibir ngambek muak makhluk eta oke makhluk Allah kene karunya di rawing rawing coba nak kita tukang ngusep tukang ngusep di mana tukang ngusep lotre tukang ngusep di kulah-kulah meli lauk mana di bandaran Sabaraha atau 20